Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melanjutkan kajian kita ya ikhwatul Islam <coughs> yaitu tentang <coughs> fikih hati. Sudah kita jelaskan betapa pentingnya kita memahami tentang hati kita Bagaimana menghidupkan hati kita? Bagaimana agar tanaman iman itu tetap tumbuh di hati kita? <clears throat> Karena hati merupakan tempat tumbuhnya iman. Hati merupakan tempat kita ikhwata Islam azakumullah wa iyakum menanam berbagai macam amalan-amalan hati yang sangat agung berupa rasa takut kepada Allah, cinta, berharap dan yang lainnya. Kata beliau, inna fiqhal qulubi al aslu alladhi yakumu alaihi fiqhul jawarih. Sesungguhnya fikih hati adalah merupakan pokok yang berdiri di atasnya fikih badan. Yang fikih badan itu berupa sholat, zakat, puasa, amalan-amalan anggota badan. Maka fikih hati adalah merupakan pokoknya dan, dan dasarnya. Maka di atas fikih hatilah ya dibangun fikih badan وفقه الجوارح بالنسبة لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبل karena kata beliau fikih hati fikih uh, badan dibandingkan dengan fikih hati bagaikan jagung dibandingkan dengan gunung karena tidak mungkin akhi amalan anggota badan itu akan tegak tanpa ada fikih hati tanpa ada amalan hati <coughs> tanpa ada iman kepada Allah, tanpa anda cinta, tidak tanpa ada rasa takut kepada Allah, seorang hamba tidak akan bisa beramal saleh. Tapi di saat iman itu ada di hati, rasa cinta, rasa takut dan berharap itu telah tumbuh, maka pada waktu itu akan muncul pada waktu amalan hati. Bahkan amalan hati tidak akan pernah amalan badan tidak akan diterima oleh Allah tanpa amalan hati. Orang yang sholat <clears throat> namun hatinya tidak beriman kepada Allah ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa in kana kul kil ya, wa in kana kilahuma muhimman walaupun keduanya penting wa kullu wahidin yukammil akhar fala qabula li ayyi amalin illa bi ijtima'ihima ya semua dari fikih hati dan fikih badan itu penting dan saling menyempurnakan bahkan tidak akan diterima kecuali apabila keduanya bertemu karena salah satunya saja tidak akan diterima tanpa yang lainnya <coughs> illa anna al qulub wa huwa tauhid wal iman wa syu'abuhu wa syu'abahu lam yajma' lam yujma' fi kitabin syamilin mustaqil akan tetapi kata beliau yang berhubungan dengan fikih-fikih hati berupa tauhid dan iman demikian pula cabang-cabangnya ya tidak pernah dikumpulkan dalam satu buku. Sementara fikih tentang badan, ya sholat, zakat, puasa terus berapa banyak kitab-kitab yang telah ditulis. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sehingga banyak manusia yang tahu hukum-hukum. Akan tetapi padahal mereka tahu hukum, tapi kemudian apa yang terjadi? mereka pun malas terkadang untuk mengamalkan hukum-hukum yang mereka telah ketahui. Ya, kenapa demikian? Bisa babi fil iman fil qulub. Karena lemahnya keimanan yang ada di hati dia. Fakasral jadal wal khilaf. Banyak ia berdebat, banyak ia berselisih. Wa qala al-amal wal ikhlas, sementara amal dan ikhlas semakin sedikit. Wa dha'ufal yaqin, demikian pula keyakinannya menjadi lemah. <coughs> Kenapa itu semuanya, akhi? Sebab dzalikal jahal bi fiqhil qulub. Ya, sebabnya adalah karena kita kurang memahami tentang fakihat, fikihnya hati, berupa tauhid dan iman, berupa ilmu tentang Allah, nama dan sifatnya, berupa keagungan ya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, berupa ya keyakinan tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. <coughs> Disinilah kita penting ya untuk mengetahui tentang fiqhul qulub ini itu fikih hati. Karena ia adalah merupakan ikhwatlah Islam azakumullah. Ya, pondasi di dalam kita beramal saleh. Wahadyun Nabi SAW ta'allumul iman. Dan petunjuk Nabi SAW adalah mempelajari iman. Thumma ta'allumul fadail. Kemudian mempelajari keutamaan-keutamaan amal. Thumma ta'allumul ahkam. Kemudian mempelajari hukum-hukum. Thumma al-amal ala wajhil ikhlas lillah wal mutaba'ati li sunani Rasulillah SAW kemudian setelah itu beramal ya dengan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah saw wasallam kita pelajari pelajari dulu tuh iman apa itu iman iya wa yurafiqu dzalika da'watan nas ila Allah kemudian disertai menyeru manusia kepada Allah wa ta'allu wa ta'limil muslimin al-iman wal ahkam dan mengajarkan kaum muslimin tentang iman dan hukum-hukum. Watahalli bi ahsanil akhlaq. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang indah yang disertai dengan banyak taubat dan istighfar. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah memiliki apa karunia yang agung ya akhi azakumullah wa iyakum. Oleh karena itu ya akhi para nabi yang pertama kali mereka tauhid dakwahkan adalah tentang tauhid, iman, iman, fikih kulub. Iya, dari semenjak Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW, semua rasul dakwah mereka kepada iman, kepada la ilaha illallah, agar beribadah hanya kepada Allah dan itu adalah seutama-utamanya fikih hati. Allah Taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada dia apa bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia maka sembahlah aku ya sembahlah Allah di mana menyembah Allah yang paling utama adalah fikih hati tentang hati yang disertai dengan keimanan ketakwaan rasa takut tawakal dan yang lainnya dan disertai dengan ibadah anggota badan وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة <coughs> والقلب متوجه إلى الله كانت هذه الأعمال سببا لدخول الجنة Apabila seorang hamba beramal saleh, sementara hatinya menghadap kepada Allah dan berharap ridhonya, maka amal itu akan menjadi sebab ia masuk ke dalam surga. Tapi apabila seorang hamba, seorang manusia beramal saleh, tapi hatinya menghadap kepada selain Allah, mengharapkan keridhaan selain Allah, maka itu sebab terbesar dia masuk ke dalam api neraka. Ikhwatul Islam azakumullah. وامتثال أوامر الله ورسوله في الظاهر فيها المشقة ولكن هذه المشقة مثل القطرة والراحة المخفية وراء مثل البحر mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya berat. Iya, melaksanakan sholat tidak mudah butuh kepada kekuatan jiwa, keimanan. Ya, berpuasa Ramadan tidak mudah. Menutup aurat tidak mudah. Butuh pada kekuatan jiwa dan keimanan. Berapa banyak wanita-wanita muslimah yang mereka enggan menutup aurat ataupun menutup aurat tapi hanya sebatas hiasan-hiasan belaka. Ya, bukan untuk tujuannya menutup aurat tapi hanya untuk mempercantik diri saja. Ternyata memang berat karena di dalam hati manusia ada syahwat. Di hati manusia ada hawa nafsu. Tapi ketika hati itu dipenuhi dengan iman dan Islam, hati itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Hati itu dicintai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, akhi? Rasa berat itu menjadi setetes air. <clears throat> Iya. yeah. Rasa berat itu berubah menjadi sesuatu yang menenangkan jiwa di saat kita sholat, kita merasa betah. Ketika kita menaati Allah, walaupun itu berat untuk jiwa kita, tapi ketika hati itu dipersertai dengan keimanan, maka ia menjadi sesuatu yang ringan. Kenapa? Karena hati yang dipenuhi dengan iman. Itu menunjukkan ikhwata Islam ya, fikih hati luar biasa. Sebaliknya, akhi, hazakumullah wa orang-orang yang hatinya menghadap kepada selain Allah, tapi menghadap kepada dunia dan perhiasannya, menghadap kepada keriduan manusia, menghadap kepada pengagungan selain Allah, <clears throat> ia tidak akan betah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia, perintah-perintah Allah itu berat. Sehingga akhirnya kakinya pun juga berat untuk melangkah, melangkahkan ya kakinya menuju ibadah. Kenapa? Karena hatinya gelap gulita, ya gelap oleh kemaksiatan, gelap oleh kekufuran sehingga akhirnya berat ya gelapnya hati menyebabkan badan pun berat untuk sujud kepada penciptanya wa syahwat wa tarku awamirillah wa rasuli fi dhahir fiha rahah walakin hadhi rahah mithl qatrah wal azab wal masyaqqah al makhfiyah ra'aha kal bahr <coughs> mengikuti syahwat meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya tampak oleh mata kita seakan-akan itu menyenangkan. Orang yang pergi ke tempat-tempat hiburan, di sana ia berbuat maksiat kepada Allah, berzina, minum arak. Ya, mereka menyebutnya sebagai hiburan yang memuaskan hati-hati mereka. Tampaknya itu menyenangkan. Dan memang itu disukai oleh syahwat kita, akhi azakumullah wa iyakum. Tapi subhanallah, hakikatnya itu adalah merupakan ya keburukan, kenikmatan yang sangat sedikit dibandingkan dengan adabnya nanti dalam kehidupan akhirat. Dan seseorang akhir tidak mungkin bisa meninggalkan hal-hal seperti itu kecuali dengan apa? Iman yang ada di dada. Tak mungkin seorang hamba bisa meninggalkan perbuatan zina, mencuri, korupsi, kecuali apabila di hatinya ada iman dan Islam apabila di hatinya ada cinta kepada Allah dan takut kepadanya baru ia akan bisa melakukan itu semuanya wa nurul ilm wa nurul hidayah la yahsunani illa bil, bil mujahadah sementara cahaya hidayah cahaya ilmu tidak mungkin bisa dihasilkan kecuali dengan apa berusaha sungguh-sungguh ya ya memang hidup di dunia ini tempatnya usaha sungguh-sungguh akhirnya Amal ma'lumat fayahsulu alaiha al-insan bi'ayi tariqah. Sebatas pengetahuan saja, manusia bisa mendapatkan dari jalan manapun juga. Tapi pengetahuan itu akhi tidak bermanfaat apabila tidak berubah menjadi sebuah bentuk amal. Pengetahuan tidak bermanfaat apabila tidak bisa menimbulkan iman dan Islam di hati. Tidak menimbulkan ketundukan yang sempurna kepada pencipta. Buatlah, buat apalah kita meng, memperbanyak pengetahuan apabila ternyata pengetahuan itu tidak menambah rasa takut kita kepada Allah apabila pengetahuan itu tidak menambah rasa cinta kita kepada Allah oleh karena itulah ya Al-Hasan Al-Basri berkata walaisal in, laisal ilmu bi riwayat, riwayah walakin al-khasyah bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafal riwayat akan tetapi hakikat ilmu itu adalah yang menumbuhkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi introspeksi diri-diri kita. Selama ini ilmu yang kita pelajari sudahkah menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Ataukah malah menjadikan hati kita semakin keras? Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam <coughs> Ikhwata Islam azakumullah. Wa qulubil ibadi biyadillah yuqallibuha kaifa yasha. Sementara hati manusia itu di tangan Allah yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Faman aqbala 'ala Allah ahabbahu Allah wa aqbala biqalbi qulubi ibadihi ilayhi. Wa man a'rada anhu abghadahu wa a'rada biqulubihim anhu. Ya, siapa yang hatinya betul-betul menghadap Allah dan bersungguh-sungguh untuk mencari ya keriduan Allah, Allah akan cinta kepadanya. Dan Allah jadikan hati-hati manusia pun juga yang menyukainya. Tapi siapa yang dia berpaling dari Allah, hatinya menghadap kepada selain Allah, maka Allah benci kepada dia dan Allah pun yang menjadikan hati-hati manusia pun tidak menyukainya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Wa qimatul insan bi sifatihi la bi Harga diri seorang manusia itu terletak pada sifat-sifat, bukan kepada zatnya, bukan pada fisiknya. Ya. Fafil makhluqati man huwa akbar min wa aqwa min. Muhsanu sifatihi al-iman wal a'mal salihah. Padahal ya, makhluk-makhluk ini ada yang lebih besar dari manusia. Makhluk ini ada yang lebih kuat dari manusia. Tapi manusia menjadi harganya menjadi tinggi di mata Allah. Dengan apa? yang ada di hatinya berupa apa? Iman dan amalan saleh. Ya, akan tetapi ketika manusia hatinya itu dipenuhi dengan kekufuran, demikian pula amalan-amalan maksiat dan keburukan, maka manusia itu pun menjadi lebih rendah dari semuanya yang ada. Ya Allah mengatakan, "Laqad al insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Kemudian kami apa namanya kembalikan kepada tempat yang paling rendah yaitu api neraka. Nauzubillah. uqul wa dhikru ghidha'ul qulub wal amalu الصالح thamaratuha. ilmu adalah makanan akal sedangkan zikir adalah makanan hati dan amalan saleh adalah merupakan buahnya. Maka akal kita tempatnya di hati. Makanan hati akal adalah ilmu dan makanan hati itu adalah zikrun, ya, zikir kepada Allah. Apabila hati kita telah diberikan makanannya, maka ia akan membuahkan berbagai macam buah yang manis berupa amalan saleh. Wal ilmu bidunil juhdi yurithul jadal ilmu dengan tanpa ada susah payah ya akan mewariskan apa sebatas debat dan debat wal ilmu ma'al juhdi yurithul amal tapi ketika ilmu itu disertai dengan adanya kesungguhan untuk diamalkan ya maka pada waktu itu ilmu akan mewariskan apa menimbulkan amal dan rasa takut kepada Allah dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala Allah azza wa jalla khalaqana li ibadatihi Sementara Allah yang menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi, ya, memang hidup kita di dunia tak lepas dari ujian dan cobaan. Ya, dunia bukan tempat bersenang-senang, berleha-leha. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang menginginkan surga adalah berjuang. Sebagaimana orang-orang di dunia ini berjuang untuk mendapatkan harta, banting tulang untuk mendapatkan uang Maka kita pun ya kaum mukminin yang menginginkan surga Allah harus banting tulang mendapatkan surga, beramal saleh. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Faqad bayyana <clears throat> Allah fil Qur'an أن أي أمة اعتمدت على الأسباب بدون الإيمان أذلها الله ودمرها Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa umat mana saja yang lebih menyandarkan hatinya kepada sebab ya tanpa ada keimanan kepada Allah maka Allah pasti akan menghinakan dia ya ya orang-orang yang menyandarkan hatinya kepada sebab ya berupa ya, kedudukan ataupun yang lainnya tapi ia tidak beriman dia menganggap bahwa yang menolong dia adalah ya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu mereka menganggap bahwa dengan kedudukan mereka, mereka bisa segala-galanya. Mereka menganggap seakan-akan dengan uang, ia bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Sehingga hatinya betul-betul, ya ikhwatul Islam azakumullah, menyandarkan kepada perkara-perkara itu yang merupakan sebab. Tapi kemudian ia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah. Tidak ada keimanan di hatinya. Maka yang orang-orang seperti ini, Ya dalam Al-Quran dijelaskan Allah hinakan mereka itu. Wa man akmala mahbubatillah fid dunya minal imani wal ihsani wat taqwa wat taubah wal ama wal a'malis salihah. Akmalallahu lahu mahbubatihi fil akhirah min dukhulil jannah. Siapa yang menyempurnakan ya untuk melaksanakan sesuatu yang Allah cintai di dunia berupa iman, ihsan, takwa, taubat, amalan saleh. Maka Allah akan sempurnakan untuk dia apa yang ia sukai dalam kehidupan akhirat berupa surga. Iya. Maka ya akhi, <clears throat> di dunia kita capek mencari ridha Allah tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena kesenangan setelah itu luar biasa. Daripada kita lelah berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Kesenangannya kesenangannya pun juga tak lama tapi ternyata adabnya berkepanjangan, akhi. Ya, dalam kehidupan akhirat nanti, na'udzubillah. Maka, akhi, a'azakumullah wa iyakum. Ya, seseorang tidak mungkin bisa mencapai segala sesuatu itu yang kita inginkan berupa surga. Kecuali apabila kita mempunyai tiga sifat. Sifat itu apa? Yang pertama, dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, dia ridho Islam sebagai agamanya. Yang ketiga dia ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Maka apabila ia tidak mempunyai tiga sifat ini, dia akan masuk ke dalam surga. Makanya kata Rasulullah SAW, Man radhiya billahi rabba, siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Ya, dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Dan ia ridho Muhammad SAW sebagai nabinya. Maka ia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ya, ridho kepada Allah berarti dia ridho untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Bahkan dia tidak pernah ridho dirinya menghambakan kepada diri selain Allah karena mereka makhluk yang lemah. Ya. Ridho kepada Allah artinya dia ridho untuk diatur oleh Allah dengan semua peraturan-peraturan berupa perintah dan larangannya. Ridho kepada Allah artinya juga ridho dengan semua ketentuan-ketentuan yang Allah inginkan untuk dirinya. Baik itu menyenangkan ataupun ya perkara itu tidak menyenangkan. Ya, takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ia pun ridho ya dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakui bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan olehnya, yang diberikan rezeki. Maka ia pun minta kepada Allah kekuatan untuk bisa ya eh, menaatinya, mensyukuri nikmatnya, berzikir kepadanya. Nah, akal Islam, inilah orang-orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Ridho Islam sebagai agamanya. Maka karena ia ridho Islam sebagai agamanya, ia jalani titah-titah dan perintah Islam itu. Ya, bahkan ia pun merasa bangga dengan keislamannya. Tidak seperti yang kita lihat di zaman sekarang, Berapa banyak kaum muslimin yang tidak merasa bangga dengan keislamannya? Bahkan lebih bangga dengan yel-yel dan simbol-simbol selain Islam. Iya. Berapa banyak kaum muslimin tidak merasa tidak bangga apabila ia dipanggil sebagai seorang muslim la ilaha illallah. Padahal Islam agama segala-galanya. Agama yang sangat luar biasa dan sempurna ya akhal Islam. Ridha Muhammad SAW sebagai Rasul. Konsekuensinya apa? Dia hanya mengikuti Rasulullah SAW di dalam pensyariatan. Dia beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Ya, ia menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya, sebagai ya apa namanya orang yang dia berusaha untuk menapaki jejaknya. Sebagaimana Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana يَرْجُو wal yawmal akhir wa اللَّهَ katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah akhi ya. Siapa saja yang ingin masuk surga dia harus mempunyai tiga sifat tadi. Sifat yang pertama ridho Allah sebagai Rabbnya. Sifat yang kedua ridho Islam sebagai agamanya. Dan kemudian yang ketiga ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Wa syari'atullahi lil bashar innama hiya juz'un min tashri'ihi lil kaun. <coughs> Syariat Allah kepada manusia itu adalah merupakan sebagian kecil dari pensyariatan untuk alam semesta ini. Fal awamirul kauniyah wa syar'iyyah lil khalaiq kulliha biyadillah wahdahu la syarikalah. Ya perintah-perintah kauniyah alam semesta ini yang bersifat ya ketentuan Allah maupun pensyariatannya ya untuk makhluk-makhluk semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Dia. Maka akhi azakumullah <clears throat> kewajiban kita adalah untuk terus bersungguh-sungguh akhi. Ya untuk terus ya beriman kepada Allah, beriman kepada Allah ya dengan meyakini bahwasanya kita hidup di dunia tak akan mungkin lama. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah ya manusia yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sementara kehidupan dunia sesuatu yang tidak akan lama. Ya, siapa di dunia ini yang akan kekal? Tidak ada. Tidak ada dunia di dunia ini manusia yang kekal. Ya, siapapun dia dan bagaimanapun kedudukannya dia, dia pasti akan meninggal. Naam. Ya, kehidupan setelah kematian itulah yang membuat risau dan gelisah hati-hati orang yang beriman Apakah ia akan selamat dari atap kubur atau tidak? Nauzubillah sallallahu selamat wa afiyah. Ikhwata Islam, ya. Maka inilah uh, apa namanya? mukadimah. kita masih berbicara tentang mukadimah kitab tentang fikih kulub itu fikih hati. Semoga ya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang memperhatikan iman dan Islam di hati kita. Yang memelihara tumbuhan-tumbuhan iman itu ya berupa rasa takut rasa berharap kepada Allah rasa cinta sehingga kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul ya akal Islam beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah wabillahi taufiq nah ya jazakallahu khair barakallahu fiik Pak Ustaz dan demikian akhul Islam jazakumullah pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz eh, Abi Yahya Batu Salim Allah Ta'ala dari pembahasan mengenai fikih hati ya mudah-mudahan kita dapat mengambil faidahnya dan selanjutnya kami buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung eh, baik di layanan telepon ya di 0218236543 atau di layanan pesan singkat di 081317776543 dari nomor yang lainnya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan dan telepon. Silahkan di 021 8236543. Ya, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikecilkan terlebih dahulu mood dengan siapa di mana ini uh, dan dikecilkan volume TV atau radionya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Dengan umum siapa? Dari Firliana di Situ Bondo. Ya, silakan. Uh, ini Anda mau tanya, kan anak tuh tadi malam uh, berkunjung ke famili karena famili anak kan tadi malam kecelakaan jadi sambil tukar pendapat gitu ya alhamdulillah si orangnya nggak apa-apa gitu uh, tukar pendapat masalah agama gitu uh, katanya uh, terus secara ringkas uh, ada so uh, kiai katanya uh, apa namanya kayu sih kayu uh, mengajar di Makassar eh, katanya. Uh, yang satu pulangnya ke Jogja, yang satu pulangnya ke Ya, langsung ke inti pertanyaan. Ke, ke ya. Langsung ke inti pertanyaan bisa. Ya, pertanyaannya ya. gini. Uh, ya kan satunya itu melakukan bid'ah, satunya enggak katanya seperti itu. Melakukan apa bu? Bid'ah. Ya. <clears throat> nah terus terus tuh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa bu? Eh, jadi yang yang namanya uh, bid'ah itu katanya bid'ah hasanah itu memang bagus, memang tidak boleh tapi bagus gitu katanya Ustaz. Terus? Seperti peringatan bulan apa namanya hari kelahiran Rasulullah itu memang tidak tidak ada contoh dari Rasulullah katanya. Baik. Tapi itu kan baik, baik bagus gitu katanya. Baik dipahami Bu. <coughs> ya, insya Allah dipahami. Insya Allah kami bisa pahami Bu ya. Ibu iya, ya. Iya. Iya. Uh, mungkin uh, ya, cukup ya. Jelasan. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertama, tentunya kita juga harus uh, apa namanya bertanya-tanya. Apakah sesuatu yang bagus menurut kita itu pasti bagus menurut Allah Subhanahu wa taala? Iya, tentu tidak. Karena yang menurut kita bagus belum tentu di sisi Allah bagus. Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum diwajibkan atas kalian ber, berperang dan itu kalian tidak suka. Fa'asa antakrahu takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu. Padahal itu baik buat kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu sementara itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Dan Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. <coughs> Ber beribadah kepada Allah tidak sesuaikan dengan selera-selera kita. Beribadah kepada Allah tidak diserahkan kepada yang menurut kita bagus, tidak. Ini dahulu di zaman Rasulullah SAW ada tiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan istri Nabi pun kemudian mengabarkan tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Kemudian apa yang kata mereka? Ya, faka'annahum taqalluha. Mereka menganggap kok Rasulullah ibadahnya ringan sekali. Apa kata mereka? Ina nahnu min Rasulillah. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Ya Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sementara kan kita kan tidak. Maka yang satu berkata, Amma ana fa'asumuddah rokunda. Saya akan berpuasa terus-menerus yang kedua berkata, "Amma ana fa lail wal arqud." Saya akan sholat semalam suntuk dan saya tidak akan pernah tidur. Yang ketiga berkata, "Amma ana fala atazawajun nisa." Saya tidak mau menikah. Khusus ibadah saja. Rupanya perkataan tiga orang ini datang sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul memanggil mereka dan berkata, "Antum alladzina kutum kaza wa Kalian yang mengatakan begini dan begitu, kata mereka benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ama wallah, ini akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut kepada apa dari kalian kepada Allah. Dan aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Walakinni asum wa Tapi saya tidak berpuasa terus-menerus. Ya, saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil lail wa arqud. Saya salat malam, saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa dan saya pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka ya sunnahku kata Rasulullah, ia bukan golonganku. Rasulullah SAW ya lihat perhatikan ya bagaimana mengingkari tiga sahabat tadi. Tiga sahabat ini memandang baik perbuatannya. Mereka ingin beribadah kepada Allah menurut selera mereka. Ya. Dan mereka memandang ini per perkara yang baik. Niat mereka pun juga baik, ingin beribadah kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW memandang itu tidak sesuai dengan syariatnya yang mudah. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan, ya, bahkan Rasulullah mengatakan kepada mereka, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Lihat, perhatikan hadis ini. Ketika sahabat itu ingin beribadah kepada Allah dengan selera mereka, tapi karena selera mereka, niat baik mereka tidak sesuai ya dengan ruhu syariah yang mudah, maka Rasulullah mengingkari. Maka disinilah ibu ya, kalau dikatakan misalnya ada perkara yang bagus dalam syariat, bagus menurut siapa? Kalau memang itu bagus menurut Allah dan Rasulnya dan jelas tegas ada dalilnya, nah. Tapi semata-mata menurut kita belum tentu di sisi Allah bagus, Ibu. Maka kembalikan syariat ini kepada yang punya. Siapa? Allah. Allah pemilik syariat ini. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Ini kewajiban kita adalah beribadah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Ya. Nah, inilah ya terkadang di masyarakat kita ini mereka menganggap bagus dalam syariat, apa yang mereka anggap bagus lalu mereka masukkan dalam agama. Semua yang mereka anggap bagus langsung diklaim termasuk agama. Subhanallah, sehingga rusak agama kita ini ya, akhi. Padahal sesuatu yang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut ya Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Allahu a'lam. Ya, <clears throat> ya. jawabannya demikian ya untuk Ibu Sirliana yang berada di situ Bondo. Dan selanjutnya yang kedua masih kami terima silakan di 021 8236543. Ya, silakan halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Rashid. Silakan. Iya. <laughs> Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, ada yang mengatakan Ustaz ketika kita berdoa ingin masuk surga itu ya mintalah yang paling tinggi katanya kan <clears throat> misalnya surga firdaus itu uh, pertanyaan saya begini pak Ustaz apa apa hadisnya itu soih ketika kita berdoa misalnya tadi seperti masukkanlah hamba ke dalam surga firdausmu tiga kali kemudian jauhkanlah hamba dari azab api neraka itu apa hadisnya seperti itu? Katanya surga itu nanti menjawab, neraka juga menjawab. Ataukah hanya hanya hanya pendapat uh, apa untuk berdoa itu kan mungkin sah-sah saja gitu. Uh, mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid ya. Itu bukan pendapat Pak, tapi itu ya hadis yang merupakan wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus." Apabila kalian minta kepada Allah surga, minta langsung surga firdausnya. Ya, fa innahu a'lal jannah wa usatuha. Karena ia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling mulia. Kemudian juga ya eh, Rasulullah SAW yang, yang bersabda juga apabila seseorang ber, ya, ber, ber, meminta kepada Allah tiga kali surga, ya surga selama sebanyak tiga kali surga akan berkata ya Rob, adkhilhu ya uh, eh, al jannah ya Allah masukkan ia ke surga karena ia telah meminta aku tiga kali. Hadis nah, situ itu juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Dan saya lupa siapa yang meriwayatkannya namun saya ingat tadi sahih. Jadi itu bukan pendapat Pak, tapi itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha untuk merealisasikan sabda Rasulullah SAW tersebut. Ya. Kita minta kepada Allah surga Firdaus. Ya, kita minta kepada Allah surga tiga kali. Dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka tiga kali. Ya. Namun juga kita terus berusaha, terus setiap doa kita minta surga. Berlindung dari api neraka. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khairan dan demikian untuk Pak Rashid yang berada di Jakarta Pusat. Dan selanjutnya masih kami terima silahkan yang ketiga di 0218236543. Halo. Iya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu siapa di mana? Ya. uh, ini saya dari Kota Agung, Lampung. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Uh, saya mau tanya tafsir dari surat Fatir ayat 32 bahwa umat Islam yang menerima kitab itu terbagi tiga. Yang saya tanyakan uh, golongan yang pertengahan itu orang yang seperti apa, lalu di akhirat ditempatkan di mana? Surat Fatir ayat berapa bu? Ayat 32 Surat Fatir ayat 32 bu ya Bahwa umat Islam yang menerima kitab terbagi atas tiga golongan Sebentar bu ya surat Fatir ayat 32. Hah, silakan Ibu. Yang saya tanya, yang golongan muktasid itu orang yang seperti apa, lalu di akhirat ditempatkan di mana? Baik Ibu. Iya. Cukup ya. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Kemudian kami wariskan Alkitab ya, kepada orang-orang yang kami telah pilih dari hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. dan di antara mereka ada yang muktasid dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah merupakan karunia yang besar uh, ibu ya <clears throat> di dalam surat apa namanya uh, eh, Adzariyat eh, bukan Adzariyat dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala pun juga membagi, membagi manusia menjadi tiga dan ini Allah alam juga menafsirkan ya daripada ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabiquna sabiqun yang pertama adalah uh, as-sabiquna itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini sabiqun fil khairat yang berlomba-lomba dalam kebaikan kemudian ya di antara mereka adalah ashabul yamin. Mereka yaitu yang berada di ashabul yamin. Di mana di ashabul yamin ini ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum <clears throat> adalah mereka yang diberikan kitab dari tangan dari kanannya. Mereka juga di surga. Kemudian yang ketiga adalah al-mukadzibuna Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam surat Al-Waqiah juga ya di sini Allah menjelaskan tentang tiga jenis manusia tersebut. Namun kita coba lihat bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat tersebut ya. Faminhum zalimun li nafsih. Berarti Allah mengatakan ya, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang telah kami dari kami telah pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Ay al-mufarrid fi, fi fi'li ba'dil wajibat. Al-murtaqib li ba'dil muharramat. Artinya mereka ya e, menyia-nyiakan banyak kewajiban dan mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka yang muktasid, siapa itu? Ay al-muaddi lil wajibat, at-tariq lil muharramat Waqad yatruku ba'dal mustahabbat. Artinya mereka melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Tapi yang sunnah-sunnah kurang diperhatikan. Ya. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan mereka, di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bukan hanya yang wajib, yang mereka lakukan tapi yang sunnah-sunnah mereka lakukan. Bukan hanya yang haram mereka tinggalkan, yang makruh pun mereka tinggalkan. Maka ini ya pendapat sebagian ulama. yang dimaksud dengan zalimun linafsi siapa? Yang masih berbuat dosa besar. Yang masih meninggalkan kewajiban. Siapa muktasid? Yaitu mereka yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Tapi ya masih melakukan yang makruh ataupun ya meninggalkan yang sunnah. Sabiqun bil khairat siapa? Yaitu mereka yang masih eh, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan hanya perbuatan yang wajib mereka lakukan, tapi yang sunnah. Bukan yang haram saja mereka tinggalkan, yang makruh pun mereka tinggalkan. Maka ya yang tentunya yang mendapatkan apa namanya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum <clears throat> ya eh, surga Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yaitu yang muktasid dan zalimun li nafsih eh muktasid dan sabiqum bil khairat Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud dengan zalimun li nafsi ini? Masuk padanya orang yang mendolimi dirinya. Maksud pak, masuk padanya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum yaitu orang kafir atau yang dimaksud dengan ayat ini zalim zalimun li nafsi maksudnya umat Islam ya kaum mukminin yang berbuat dosa pendapat yang kuat wallahu alam <clears throat> bahwasanya yang dimaksud oleh ayat ini adalah umat Islam yang masih suka berbuat dosa besar. Ya. Yeah. Dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Mereka ayat ini ber ber berbicara tentang umat Islam. Maka Allah mengatakan, "Thumma awrathna al alladziina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab itu Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kemudian Allah menyebutkan bahwa sifat hamba-hamba yang mendapatkan Al-Quran itu bagaimana sifatnya. Nanti ini umat-umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah mengatakan di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, ya dengan melakukan maksiat, meninggalkan sebagian kewajiban. Waminhum muktasid, di antara mereka yang pertengahan dalam artian mereka muktasid itu melaksanakan kewajiban menjauhi larangan. Ya, walaupun yang sunnah-sunnah kurang diperhatikan. Ada lagi yang sabikum bil khairat Kemudian mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka bukan hanya melakukan kewajiban tapi yang sunnah pun mereka lakukan. Bukan hanya meninggalkan yang haram, yang makruh pun mereka tinggalkan. Lalu Allah mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah merupakan keutamaan yang agung. Setelah itu di ayat 33-nya Allah mengatakan apa? Ya. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa Walibasuhum fiha harir. Surga Aden yang mereka akan masuki nanti di hari kiamat. Ya, sebagian ulama mengatakan orang-orang yang zalim menzalimi dirinya lalu ia wafat di atas iman dan Islam, di atas tauhidullah. Walaupun mereka harus masuk neraka tetap masuk surga. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang tiga macam orang ini, orang yang menzolimi dirinya, orang yang muktasib dan sabikun bil khairat, tetap Allah menamatakan untuk tiga ini jannatu aden. Mendapatkan surga aden. Ya, dan tentunya dengan tingkatan yang berbeda. Yang sabikun bil khairat dalam tingkat surga yang sangat tinggi. Muktasib yang pertengahan. Adapun mereka yang suka menzalimi dirinya tapi wafat di atas tauhidullah, mereka mendapatkan surga yang rendah sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, Inna akhira ya, ahli nari dukhulan al jannah rajulun uh, <clears throat> orang yang terakhir kali masuk surga seorang laki-laki yang diselamatkan dari api neraka. Lalu oh, kemudian dia pun duduk Iya, menghadap api neraka lalu ia berkata, "Ya Allah, palingkan wajahku dari api neraka ini karena panasnya membuat aku tidak ya tidak enak." Maka Allah pun memalingkan wajahnya. Lalu ia melihat sebuah pohon yang indah, yang rindang. Si hamba ini berkata, Ya Allah, adnini minha, dekatkan aku ke ke surga, eh, ke, ke, ke, ke pohon itu, Ya Allah. Supaya saya bisa bernaung di bawah naungannya dan saya pun bisa minum dalam telaganya. Kata Allah, hai hambaku, kalau kamu dikabulkan keinginanmu, Apakah kira-kira kamu akan minta yang lain? Kata si hamba, tidak ya Allah. Kamu berjanji? Berjanji ya Allah. Aku tidak akan pernah minta yang lain. Allah pun mengambil perjanjian dari dia. Hamba ini pun didekatkan ke ke apa namanya uh, uh, apa namanya pohon tersebut. Lalu ia pun ya kata Rasulullah SAW minum dari airnya yang segar dan berteduh di bawahnya. Namun tiba-tiba apa yang terjadi Allah perlihatkan pohon yang kedua yang lebih indah. Maka si hamba ini berkata, Ya Rob, adnini minha. Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon yang kedua itu. Allah berfirman, kamu ini bagaimana? Celaka kamu. Tadi kamu sudah berjanji untuk tidak minta. Sekarang kamu minta. Si hamba berkata, Ya Allah, satu ini saja, aku tidak akan minta yang lain. Lalu kemudian Allah pun mengambil lagi perjanjian untuk tidak minta yang lain didekatkan ke pohon yang kedua. Lalu ia pun makan, minum dan di bawahnya. Ternyata Allah perlihatkan pohon yang ketiga yang lebih indah. Maka si hamba ini termenung, kemudian akhirnya tak sabar ia berkata, Ya Allah, dekatkan aku yang ketiga. Masya Allah. Maka Allah pun kemudian mengatakan, Wahai hak, celaka kamu. Ya, kamu selalu tidak menepati janjimu. Si hamba mengatakan merengek dan mengatakan, Ya Allah, dekatkanlah Ya Allah. Ini permintaanku yang terakhir Ya Allah. Tidak akan minta lagi yang lain. Akhirnya ya Allah pun mengambil perjanjian. Si hamba pun didekatkan yang ketiga. Rupanya pin, pohon yang ketiga ini berada di pintu surga. Si hamba melihat surga yang luar biasa kenikmatannya. Dia mendengar suara-suara penduduk surga Si hamba pun termenung, akhirnya dia berkata, Ya Rabb adnil adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Maka Allah pun tertawa. Allah berfirman kepada si hamba itu, masuk, masuklah kau ke surga. Dia pun masuk ke surga, lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, tamanna silahkan kamu ya berhayal, apa yang kamu mau? Si hamba ini berhayal. Dia ingin ini, dia ingin ini, sampai-sampai Allah mengingatkan ini juga, itu juga, ini juga sampai akhirnya habis tidak lagi apa, tidak tahu lagi apa yang harus dia minta. Maka Allah berfirman ya kepada si hamba ini, kamu akan mendapatkan yang kamu har apa hayalkan tadi dan sepuluh kali lipat dari itu. Itulah kata Rasulullah SAW dalam hadis lain ya, penduduk surga yang paling rendah diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dan seisinya dan sepuluh kali lipat. Luar biasa. Ya Allah anak-anak. <coughs> ya, nah, syukur jazakallah khair atas jawaban Ustaz demikian untuk ibu yang berada di Kota Agung Lampung dan selanjutnya kami beralih ya, terlebih dahulu di layanan pesan singkat ya. Sudah, sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimanakah uh, caranya supaya kita uh, tidak mencintai kemaksiatan Ustaz? Bagaimana caranya hati tidak mencintai maksiat? <clears throat> Ketahuilah Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya Allah memiliki bejana di muka bumi ini. Wa inna aniyat Allah qulubul mu'minin. Dan bejana Allah di dunia ini adalah hati-hati orang yang beriman. Di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan hati itu bagaikan bejana. Tergantung dipenuhi apa bejana itu. Kalau ya bejana itu dipenuhi maksiat, ia akan cinta maksiat dan ia tidak akan suka keimanan. Dan apabila hati itu dipentuh, dipenuhi dengan iman, ia akan cinta kepada iman dan ia tidak akan suka maksiat. Maka kalau anda bertanya kepada saya, Bagaimana supaya kita tidak menyukai maksiat? Berarti penuhilah hati kita dengan iman dan Islam. Iya, penuhi hati kita dengan ya mengenal Allah. Sibukkan hati kita untuk memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang ayat-ayat Allah. Sibukkan anggota badan kita dengan beramal saleh. Maka di saat itulah pasti Allah akan hiaskan iman di hati kita. Ya. Makanya Allah mengatakan <coughs> Allah mengatakan dalam surat eh, apa namanya Al-Hujurat itu. Allah mengatakan Allah menghiaskan keimanan itu di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian tidak suka kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Tapi ketika kita dekat dengan maksiat, ya, kita biasa bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Kita juga ya banyak melakukan maksiat, hati kita akhirnya menjadi gelap gulita. Di saat itu pasti kita akan suka maksiat. Bahkan terasa berat untuk meninggalkan maksiat. Maka na'udzubillah ketika itu ya kekufuran dihiaskan di hati kita, kefasikan dihiaskan di hati kita, naudzubillah. Maka inilah ya Apabila kita ingin dijadikan oleh Allah, kita benci kepada maksiat, tinggalkan maksiat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, nimbrung di sana. Iya. Sibukkan hati kita untuk mencintai Allah. sibukan hati kita untuk mengenal Allah. Yang mempelajari nama-nama dan sifatnya. Demikian pula mempelajari ayat-ayatnya. Insya Allah dengan cara itu kita akan dihiaskan keimanan di hati kita dan dijadikan kita tidak suka kepada kemaksiatan insyaallah biidznillah wallahu nah, a'lam. ya, ya, sekalian dan tentunya mudah-mudahan kita pun demikian. Dan e, demikian untuk penanya Birza Dwina Yudi Putri yang berada di Bekasi dan selanjutnya kami akan angkat kembali ada pertanyaan dari seorang mahasiswi yang berada di e, Makassar. Ya bagaimana sebenarnya peran muslimah dalam berdakwah? Baik muslimah yang belum menikah ataupun yang telah menikah. Saya sekarang mengikuti kajian yang sangat saya suka, hanya saja terkendala pada pengurusannya. E, dakwah yang begitu menyita e, dakwah atau pengurusan pada pengurusannya ataukah atau dakwah yang begitu menyita waktu sehingga saya tidak bisa menyeimbangkan antara waktu untuk beribadah dan juga belajar. Nah, nasihatnya Ustaz. Yang bertanya ini tampaknya belum bersuami ya? Belum. Bagaimana? Masih sih Ustaz. Oh, mahasiswi. Iya. Eh, pertama, <clears throat> menuntut ilmu adalah merupakan perkara yang sangat kita butuhkan di zaman ini. Bahkan itu seutama-utamanya jihad di zaman ini, kata Syekh Al-Bani rahimahullah. Sebagainya juga ditunjukkan oleh suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, Innakum fi zamanin kathir. Ya, fuqaha'uhu qalil khutaba'uh كثير معطوه قليل سؤاله العمل فيه خير من العلم kata Rasulullah وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه كثير سؤاله قليل موضوه العمل والعلم فيه خير من العمل Kata Rasulullah SAW, kalian wahai para sahabatku, hidup di zaman yang ulamanya banyak, tapi penceramanya sedikit. yang memberinya banyak, yang minta-mintanya sedikit. Dan beramal di zaman itu lebih baik daripada ilmu. Dan nanti kata Rasul akan datang suatu zaman yang penceramahnya banyak, tapi sedikit ulamanya. Yang minta-mintanya banyak, sedikit yang memberinya. Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Ini zamannya, akhi. Di zaman sekarang penceramah banyak sekali. Sementara ya para ahli alim ulama sedikit sekali. Peminta-minta di mana-mana, sementara yang memberinya pun sedikit sekali. Maka kata Rasulullah di zaman itu berilmu lebih baik daripada beramal. Maksudnya, apakah kita tidak amalkan? Maksudnya, keutamaan ilmu di zaman itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti di zaman yang penuh dengan kebodohan terhadap agama di zaman ini Amalan yang paling utama adalah menyibukkan diri dengan ilmu dan ilmu, menuntut ilmu. Nah, ya. Nah, bagaimana? Saya harus apa namanya uh, menjadi panitia. Masya Allah, alhamdulillah. Itu pun juga amalan agung dan besar. Sebab siapa ya apa hal seperti tidak akan bisa sempurna kecuali dengan adanya para panitia itu. Mereka pun masuk ya dalam kategori orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu jihad ya akhi. Kata Abu Dada, orang yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, maka tuduh akalnya, jangan-jangan ada sesuatunya kata beliau. Kata Mu'ad bin Jabal, mubahasatul ilm jihad, membahas ilmu itu jihad. Naam, ya kalau Islam. Ibn Hajar mengatakan jihad itu empat martabat. Martabat yang pertama jihad melawan diri. Caranya bagaimana? Dengan menuntut ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Dan itulah jihad yang pertama kali Rasulullah lakukan. Allah berfirman ya dalam surat Al-Furqan, "Wala tu'til kafirin kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kalian menaati, jangan kamu menaati orang-orang kafir itu wahai Muhammad. Tapi jihadilah mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Yang dimaksud dengan jihad ini sepakat seluruh ahli tafsir maksudnya jihad ilmu. Ya, jihad dakwah. Maka ketika kita menyibukkan diri dengan ilmu dan dakwah sambil kita beramal ya, sama, apa sesuai dengan kemampuan, maka ini di zaman ini luar biasa sekali. Ya, luar biasa. Namun tentunya juga kita uh, jangan sampai ilmu itu menjadi bumerang buat kita. <coughs> jangan sampai kita hanya sebatas rajin berilmu berilmu, tapi hanya menimbulkan rasa angkuh di hati, rasa sombong, ya merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, ini yang bahaya, bahaya. Makanya ya, amalan badan ini harus disertai dengan amalan hati. Sambil kita ya menjaga hati kita untuk selalu tawadu. Ya, dan kita usahakan ilmu yang kita cari itu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya, sehingga pada waktu itu ilmu itu menjadi manfaat yang besar untuk diri kita dan untuk ya keluarga kita bahkan masyarakat kita. Ya, Allah a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Ya demikian untuk uh, yang bertanya itu yang uh, seorang mahasiswa dan selanjutnya kami akan angkat kembali. Ya ada pertanyaan. Ya Ustaz, eh, bagaimanakah e, caranya agar sholat kita e, khusyuk? Karena sering kita ketika sholat itu Eh, mengingat hal-hal yang e, terluput dari kita, misalkan barang hilang ataupun yang lainnya, ya dan e, sehingga ada ada perkataan jika kamu ada yang lupa terhadap ya, suatu urusan maka sholatlah maka dia akan ingatnya dia dari, dari Rahman di Morenim. Iya, memang Rasulullah pun juga mengabarkan demikian di mana kata Rasulullah SAW, apabila muadzin adzan setan akan lari, meninggalkan sambil terkentut-kentut. Ketika adzan telah selesai, setan itu kembali. Kemudian apabila ikomah dikumandangkan, setan pun akan kembali lari sejauh-jauhnya, sambil terkentut-kentut kata Rasulullah. Setelah selesai ikomah setan akan kembali Lalu ia mengingat-ingatkan kepada seorang yang sholat apa yang ia tidak ingat sebelumnya. Dan setan itu dalam satu riwayat yang lain bernama khinzib. Berarti ada setan yang memang khusus meng meng menggoda orang sholat. Ya. Maka kewajiban kita adalah semaksimal mungkin untuk khusyuk. Ya. Semaksimal mungkin yang pertama adalah kita berusaha menghadirkan hati kita kemudian berusaha untuk merenungi bacaan-bacaan yang kita baca berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir ya. sehingga pada waktu itu kita bisa khusyuk <clears throat> Adapun kemudian sholat untuk dijadikan ajang ah saya lupa ini saya mau sholat ah biar ingat di mana tuh kunci ya maka ini tidak benar tentunya karena sholat tujuannya bukan untuk itu sholat tujuannya untuk menambah kehusuan di hati untuk menambah rasa takut kepada Allah, untuk menambah kedekatan kita kepada Allah. Ya, Maka ketika kita ingat sesuatu segera kita tepis. Ah, ya, Sudahlah. Itu tidak perlu saya ingat. Ya, yang penting saya khusyuk dan khusyuk. Itu yang terpenting karena itu ruh daripada ibadah dalam salat kita Allah. Nah. Ya, jazakallahu khair atas sedemikian demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya kami akan angkat kembali. Ya. Nah. Ya, eh, ada pertanyaan di layanan pesan singkat dari uh, Mbak Allah yang berada di Pacitan Jawa Timur. Ustaz, bolehkah saya berdoa agar seorang akhwat sembuh dari penyakitnya dan berdoa pula kepada Allah agar kami dipertemukan dalam surganya uh, walaupun tidak dipertemukan di dunia ini karena kami tadinya mau menikah dan ternyata tidak diizinkan oleh uh, wali wanita dan uh, mengakibatkan kondisi akhwatnya tersebut uh, sakit Eh, lebih dari satu bulan hingga saat ini. Mohon nasihatnya -nasihat, apakah benar uh, doa apa uh, hal yang saya lakukan tersebut? Menurut saya doa tersebut kurang baik. Kenapa? Karena ya pertama kita seakan-akan menganggap bahwa si wanita itu adalah orang yang terbaik buat saya. Padahal hanya Allah yang maha tahu. Bisa jadi Allah palingkan kita dari wanita itu Iya, dan Allah jadikan persulit segala-galanya karena memang Allah Maha tahu itu tidak baik untuk kita. Maka dari itulah ya, doa yang terbaik adalah doakan kesembuhan si akhwat tadi. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia baik untukku, ya, pertemukan aku. Kalau memang tidak baik untukku, maka berikan aku yang lebih baik dari dia. Karena hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Kita jangan sampai <clears throat> apa namanya mendahului apa namanya eh, keilmuan kita. Kita tahu sebetulnya bahwa Allah Maha tahu dan lebih tahu daripada kita. Tapi kemudian karena memang rasa suka, rasa cinta itu terkadang membuat buta seorang hamba. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia berdoa seakan-akan dia yang terbaik bagi dia. Ya, Allah wa'alam. Nah. Ya, khair atas uh, jawaban demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan line telepon. Silakan di 021 823 6543 ya. Halo. Silakan. Nah. Assalamualaikum. Ya. E, belum terhubung. Kami coba sekali lagi silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon di 021 823 6543. Ya, halo. <clears throat> silahkan. Ya, belum terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di Bapak? Pak? Allah di Padang. Baik, Bapak yang berada di Padang dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya, Pak. Sudah? Ya. Iya, silakan, Pak. Pagi ini Ustaz, eh, Ana insya mau berangkat haji tahun ini. Jadi Ana Alhamdulillah. Menasik haji di kampung anak. Jadi karena juga punya panduan yang Anda baca sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang anak ikuti itu banyak yang tidak sesuai dengan yang Anda baca dengan tuntunan Rasulullah. Hmm. Jadi yang Anda tanyakan, kapan kita membaca labbaik Allahumma umratan dan labbaik Allahumma umratan fiha ilal hajj lari'a ya, walasman iya. Hmm. iya. Cukup ya? Eh, baik, ya, baik. Terima kasih banyak. <clears throat> Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat tersebut di mikot bapak. Ya, kalau di kota Madinah mikotnya Dhul Hulaifah. Maka di Dhul Hulaifah di Wadi Akik itulah Rasulullah sholat. Kemudian beliau pun naik di atas untanya. Ya, lalu kemudian beliau pun menghadap ke kiblat dan berucap lebaik. Ya Allahumma apa namanya hajan. Eh, umrah. Ini menunjukkan bahwasannya ya eh, kata-kata labbaik Allahumma umrah ataupun lebih Allahumma hajjan ya di saat kita mau pergi itu adalah kita lakukan di saat kita apa namanya berada di mikot. Berada di mikot kita ucapkan demikian. <clears throat> Tapi untuk orang yang tinggal di Madinah atau di Mekah maaf maka apabila ia mau pergi umroh, ya, maka dia hendaknya keluar dulu ke tanah halal, bukan di tanah haram. Kalau sekarang itu biasanya di, di Tanim. Kemudian di situ dia kemudian berniat talbiyah umroh, lalu kemudian masuk ke tanah haram lalu berumroh. Itu bagi mereka yang berada di kota Mekah. Adapun kita yang berada di luar kota Mekah, yang berada di luar Mikot maksudnya, ya seperti kota Madinah atau kita yang dari Indonesia biasanya dari Yalamlam ya dan terkadang orang yang haji ada dua gelombang, ada yang ke Madinah dulu, ada juga yang langsung, langsung ke Mekah. Adapun kalau Madinah dulu berarti dia nanti ya talbiyahnya di Dzulhulaifah. Tapi kalau yang langsung ke Mekah, ingat jangan sampai di Jeddah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan batasan yalam lam. Ya, kita datang dari arah-arah Yaman biasanya, maka mikotnya dia Lam-Lam yaitu yang apa namanya sesuai dengan ditujukan oleh Al-Qur'an oleh oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu Nah. Pesawat Di pesawat, betul. Ya. Baik, saya kira cukup ya. ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. <clears throat> Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.